Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghadiri majelis min majalisil ilm dalam rangka untuk mengangkat kebodohan yang ada dalam diri kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berada di, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita senantiasa memberikan salam dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu membimbing umatnya menuju as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Baiklah kita lanjutkan pembahasan kitab usul syarah dari usul fitusir. Sebelum kita melanjutkan sedikit murojaah Apa yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat agung Apa? Yang menunjukkan Al-Quran itu akan keagungannya apa yang menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Nah, jawabannya apa? Hmm? Hah? Ah, nah, ahsan. Ya. Yang menunjukkan keagungannya Al-Qur'an bahwa ya, Al-Qur'an dijadikan sumber syariat. Ya. Kemudian ya selain Al-Qur'an apalagi sumber syariat? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, apa dalilnya? Bahwa sunnah itu merupakan sumber dari syariat Islam. Dalilnya apa? Hah? Apa? Yang kuat? Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Mana syahidnya? Hah? Liyakuna lil 'alamina nadhira. Ya sebagai peringatan. Ya. Siapa yang menyampaikan? Hah? Rasul Rasulullah kan lil alamina nadhira. Siapa yang memberi peringatan? Ya, itu syahidnya. Dalilnya yang lain. Hah? Dalilnya yang lain. Apa? Ulangi. <laughs> Ah, masya Allah, barakallahu fiq. Maman atau ar-rasulah Fakat atau Allah Siapa yang mentaati Rasul berarti dia Mentaati Allah Ya itu menunjukkan sunnah Nabi merupakan sumber syariat is Islam Ya siapa yang taat sama Rasul berarti dia taat sama Allah Apalagi dalilnya yang lain Ya Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah apa? Jika kalian mencintai Allah fattabi'uni maka ikutilah aku kata Nabi ya kalau mau ya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya <clears throat> Kita lanjutkan Sekarang masuk pembahasan tentang Nuzulul Quran Tentang turunnya Al-Quran Yang kemarin pembahasannya tentang apa itu Al-Qur'an ya apa itu ya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya sekarang masuk kepada pembahasan nuzulul Qur'an turunnya Al-Qur'an Qala Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin semoga Allah merahmatinya ya nazal Al-Qur'anu أول ما نزل على الرسول في ليلة القدر في رمضان Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Rasul yaitu pada malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1 Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, sungguhnya kami menurunkannya. Ya, ini menurunkan apa? Al-Qur'an fi lailatul qadar pada malam ya al-qadar. Ya. Kemudian firmannya yang lain Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim kami menurunkannya yakni menurunkan Al-Qur'an fi laylatin mubarakah perhatikan ya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh berkah kapan itu malam yang penuh berkah di bulan Ramadan ya inna kunna munzirin ya sungguhnya kami ya menjadi pemberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Padanya yakni pada Al-Qur'an ya yufrak dipisahkan ya setiap perkara dengan bijaksana Kemudian ayat yang lainnya Allah berfirman syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, syahrul ramadhan, bulan Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an yang padanya diturunkan Al-Qur'an. Ini lafadznya lebih jelas lagi ya, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkan padanya Al-Qur'an hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia minal huda wal furqan ya dari pen penjelasan ya bayyinatin minal huda wal furqan dan penjelasan dari petunjuk dan yang membedakan ya kemudian wa kana umrun nabi sallallahu alaihi wasallam أول ما نزل عليه أربعين سنة على المشهور عند أهل العلم dan pada waktu itu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pertama kali diturunkan padanya Al-Qur'an yaitu ketika umur 40 tahun alal masyhur ya itu yang paling masyhur yang sangat dikenal inda ahli ilmi menurut para ulama. Wa qad rawa an Ibnu Abbas telah diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma semoga Allah meridai keduanya wa Atha begitu juga diriwayatkan oleh Imam Atha wa Sa'id Ibnu Al-Musayyib wa ghairihim dan selain dari mereka ya wahadhihi sinnu dan umur tersebut ya ya ini ketika umur 40 tahun maksudnya allati yakunu bihal bulughurus maka ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umur 40 40 tahun ya itu adalah puncak ya kedewasaan ya telah sempurna ya bimbingan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kamalul akal telah sempurna akal ya seseorang ya wa tamamul idrak dan ya sempurna pula pengetahuannya ya maka ketika seseorang umurnya 40 tahun biasanya ya orangnya lebih dewasa pengetahuannya banyak, akalnya lebih sempurna. Maka ketika itulah diturunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladhi nazzala bil Quran min Allah Ta'ala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril. Dan yang membawa Al-Quran yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Malaikat Ji, Jibril alaihi salam. Ahdul malaika al-muqarrabin al-kiram. Ya Jibril adalah salah satu dari malaikat yang dekat kepada Allah dan malaikat yang mulia. Qala Allah taala anil Qur'an, Allah berfirman tentang Al-Qur'an, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين bilisanin arabiyyin mubin dan sungguhnya yakni Al-Qur'an la tanzilu rabbil alamin ya sungguh diturunkan oleh Rabb yang menguasai semesta alam nazala bihi ruhul amin yang turun membawanya adalah ruhul amin Ya, nama lain daripada malaikat Jibril disebut sebagai Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Ya, ini maksudnya adalah malaikat Jibril ala qalbika. Ya, ini malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad ke dalam hatinya likakuna minal mundirin agar menjadi orang yang memberi peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin dengan lisan ya Arab yang jelas yakni maksudnya adalah dengan berbahasa Arab yang jelas ya jadi Al-Qur'an itu merupakan bahasa Arab yang paling terbaiknya ya ini menunjukkan bahwa ya bahasa apa namanya Al-Qur'an itu ya bahasanya adalah bahasa Arab yang paling terbaik ya maka ketika Al-Quran tersebut dibacakan ya dahulu ketika Nabi alaihi salatu wassalam membaca Al-Quran ya orang-orang kafir ya banyak yang terkagum-kagum mendengar bacaan Nabi alaihi salatu wassalam ya sehingga ya sampai-sampai mereka itu diam-diam ya mencuri dengar ya, ya balik, ya rumahnya Nabi alaihi salatu wassalam pada masanya. Ya, karena mereka senang mendengar ayat Al-Qur'an. Ya, karena bahasa Arab di dalam Al-Qur'an itu ya memiliki sastra yang tinggi. Ya. Sama seperti ketika kita ya mendengar ya kalau bahasa Indonesia seperti puisi atau bahasa yang indah begitu. Tentunya kita akan senang ya merasakan dapat feelnya, tahu dapat ini <laughs> bisa dirasakan ya. Ya. Kemudian selanjutnya penjelasan dari ucapan beliau Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Qala Syekh Syekh mengatakan qauluhu nazal al-Qur'an awwalu ma nazala. Al-Qur'an diturunkan pertama kali yakni lam yunzil kulluhu. Ya maksudnya ya Al-Qur'an itu turun tapi belum diturunkan secara keseluruhan. Ya. Yang dimaksud adalah bal awwalul ibtida'i nuzulihi, yakni ya pertama kali diturunkan ayat Ya, tetapi bukan diturunkan secara keseluruhan, tapi pertama kali ayat itu turun yaitu fi lailatul qadar fi Ramadan yaitu ketika eh, yaitu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Wa ma kaunuhu fi Lailatul Qadar adapun ya disebutkan di malam Lailatul Qadar itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya inna anzalnahu fi lailatul qadar ya sungguhnya kami menurunkannya yakni Al-Qur'an pada malam lailatul qadar ya wa inna inna anzalnahu fi lailatin mubarakah kami juga menurunkannya yakni Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan keberkahan inna kunna munzirin ya sungguhnya kami yang memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Padanya ya ditetapkan setiap perkara dengan bijaksana. Wa amma kaunuhu fi ramadhan. adapun ya disebutkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan yaitu sesuai dengan firman-Nya syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia wa bayyinatin minal huda wal furqan dan sebagai penjelasan daripada petunjuk dan al-furqan wa maka dengan ini na'rif kita bisa mengetahui anna lailatul qadar bahwa malam lailatul qadar ya itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari dari seribu bulan. Ya, itu adanya hanya di bulan Ramadan. Ya. Wa awwalu ma nazala fi Ramadan, maka yang pertama kali turun di bulan Ramadan Lakin qabla Ramadan kana ya'tihi al-wahyu. Akan tetapi sebelum Ramadan juga datang padanya wahyu. Ya, diturunkan juga padanya wahyu ya ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala suratir ru'ya, tapi bentuknya hanya ya bentuknya mimpi. Wa kana awwalu ma budi'a bihi ayyara ru'yatan idza ra'aha fi lailah. Ja'at mithlu falakir subh ya maka pertama yang diturunkan awal mula yang diturunkan wahyu yaitu ketika beliau bermimpi ya melihatnya di pada malam hari jadi mimpinya itu berbentuk yaitu seperti ya falakis subuh ya falak waktu subuh ya seperti apa namanya bayang-bayang ketika mau ya datang masuk waktu subuh ya waktu fajar ya ibtada hadhihi ru'yah min rabi'il awal maka penampakan tersebut ya mimpi tersebut dia dapat di, beliau dapati di awal ya bulan Rabiul Awal. Yani bulan termasuk bulan Islam ya. Fa baqiya sittata ashhur, maka ya masih ada sekitar 6 bulan. Berarti ini jauh ya 6 bulan sebelum bulan Ramadan ketika diturunkannya Al-Qur'an. Ya, yaitu bulan Rabiul Awal, kemudian Wathani, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah, Rajab, Syaban. Kemudian nazala alaihil quran fi Ramadan. Ya, setelah melewati beberapa bulan, ya Nabi dari tampakkan mimpi ya tadi dari sebelumnya yaitu bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban yaitu ya apa namanya 6 bulan sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Tsumma nazala 'alaihil Qur'an fi Ramadan, kemudian Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan wa hadha huwa sirr fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'yah shadiqah juz'un min sittin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Sebagian ulama mengatakan ini merupakan rahasia ya pada ucapan Nabi sallallahu alaihi ru'yah shadiqah ya ini mimpi yang benar itu ada sekitar 46 bagian yakni bagian daripada tanda-tanda kenabian. Ya. Jadi banyak sekali tanda-tanda kenabian, sekitar 46 dari tanda-tanda kenabian. Dan itu diantaranya. Ya, lian risalatan nabi karena risalah ya diutusnya nabi menjadi rasul ya alaihi salatu wassalam kanat 23 sana wa nisfu sana wa juz'an min 46 juz'an minan nubuwah yaitu sekitar 23 tahun setengah ya. 23 tahun setengah jaraknya fasara juz'an maka itu menjadi bagian dari arba'ina wa sittah sittah wa arba'in 46 bagian dari tanda-tanda kenabian wallahu taala a'lam bissawab kata Syekh iya Idan kana umruhu alaihi salatu wassalam sehingga Ya umur Nabi alaihi salatu wassalam hina nuzulil Quran arba'ina sana. Maka ketika turunnya Al-Qur'an umur beliau sekitar 40 tahun. Ya. Jadi ya ketika turun wahyu sebelum turun Al-Qur'an ya turun wahyu tapi bentuknya adalah masih bentuk mimpi. Ya. Kemudian turun Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ya. Kemudian setelah itu jeda. Ya, ada fatrah namanya. Ada waktu senggang sampai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika itu berumur 40 tahun ya ketika Nabi diangkat menjadi Rasul baru kemudian diturunkan lagi al Al-Quran ya maka ketika turunnya Al-Quran itu umur beliau sekitar 40 tahun walihada qala ba'dul ulama fi qawlihi walamma balagha ashuddahu wassawa ya maka olehnya ya oleh karenanya sebagian para ulama menyebutkan tentang firman Allah taala walamma balagha ashuddahu ya tatkala ya sampai puncak kedewasaannya wastawa dan beliau menjadi lebih sempurna ya maksudnya dari ayat tersebut ya wastawa ya sempurna ai balagha arba'ina sana yaitu umurnya sudah sampai ya 40 tahun ya balagha ashuddahu ya sampai umurnya yakni sampai 40 tahun itu penjelasannya ya di sisi para ahli tafsir wa hadza awwalu ma nazal alaihi al-Qur'an dan inilah yang pertama kali diturunkan padanya Al-Qur'an walahu arba'una sanah beliau berumur 40 tahun wa sifatu dzalika ma'rufah dan ya sifat tersebut sangat dikenal di kutubi ahli ilmi ya tertulis di dalam kitab-kitab para ulama ya wala siyama fi sahih al-Bukhari fi awwalihi ya terutama ya di dalam kitab sahih al-Bukhari ya di awal kitabnya ya beliau menulis judul apa ya Badul Wahyi ya ketika Imam Bukhari mengumpulkan hadis ya beliau tulis awal judul dari kitab beliau yaitu Badul Wahyu. ya awal mula diturunkannya wahyu ya itu ada sekitar enam hadis ya pada judul ya awal mula diturunkan wahyu dalam Sahih Al Bukhari ya jadi ya Imam Bukhari itu menulis hadis tapi diberi judul-judul seperti itu ya jadi judul awal dari kitab Sahih Bukhari yaitu nuz, apa namanya? Badul Wahyi. Ya, Sahih Bukhari itu ada ribuan hadis dalamnya. Ya. Kemudian selanjutnya qauluhu innahu latanzilu rabbil alamin. Adapun ucapannya latanzilu ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la tanzilu rabbil alamin ya sungguh ya menurunkan ya ini Al-Qur'an rabbil alamin rabb ya semesta alam hadhihi al-jumlah muakkadah bil muakkidi bi muakkidain faqat inna wa lam ya maka jumlah ya kalimat tersebut adalah kalimat yang menegaskan dengan dua penegasan ya wa innahu latanzilu Ya, inna adalah huruf penegasan, sungguh ya. kan menegaskan. Ditambah lagi la tanzil lam situ juga lam yang menunjukkan penegasan. Ya. Artinya menunjukkan bahwa ya Al-Qur'an itu memang betul Allah turunkan. Ya, Allah yang menurunkan Al-Qur'an tersebut. Ya, yaitu Rabb yang mengatur alam semesta. Ya. Silakan adzan dulu.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 Ya, dhamirnya di situ hu ya. Itu dhamir ya kembalinya kepada Al-Qur'an. Wadhafat tanzil ila rabbil alamin Kemudian disandarkan tanzil ya, Yang menurunkan Kepada rabbil alamin Rabb semesta alam ya, Yang menurunkan artinya Yang menurunkan Al-Quran adalah Rabb semesta alam Yakni Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian isyaratan ila anna hadzal Qur'ana li jami'il alamin madama al-munazzilu lahu huwa rabbul alamin. Ini ini menunjukkan ya, menunjukkan isyarat bahwa Quran ini diturunkan untuk seluruh ya ada yang ada di alam ini ya. Diturunkan untuk seluruh umat manusia ya seluruh yang ada di alam ini, ya, jin maupun manusia. Ya. Madama al-munazzil lahu ya kenapa? Karena yang menurunkannya yang menurunkan Al-Qur'an adalah ya Rabb yang mengatur alam semesta ini. Jadi ketika Allah menurunkan ayatnya artinya itu untuk seluruh umat yang ada di muka bumi. Ya, fa innahu yakunu likulli alamin ya maka itu semua menjadi ya untuk seluruh alam wa qawluhu nazala bihi ruhul amin dan adapun ucapannya nazala ya diturunkan ya Al-Qur'an itu oleh ruhul amin wa huwa Jibril alaihi salatu wassalam yaitu Jibril alaihi salatu wassalam Ya wa qawluhu al-amin adapun ucapannya al-amin ya ruh yang terpercaya huwa wasfun lazimun lahu yaitu merupakan sifat dari dari apa? Sifat dari apa itu? Al-amin. Hah? Apa? Ya, sifat dari malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril itu Al-Amin ya juga digelari dengan Al Al-Amin terpercaya ya bukan makhluk yang dipercaya oleh Allah ya malaikat yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala ya maka huwa wasfun lazimun lahu ya ini merupakan sifat ya daripada malaikat Jibril ya yang dimiliki oleh malaikat Jibril wa hasuna ya ini merupakan sifat yang terbaik ya bagi malaikat Jibril. Li'annahu nazala bi'a'zami amanah. Karena ya malaikat ya diutus untuk membawa amanah ya menurunkan amanah yang sangat agung. Apa itu amanahnya? Ya, ala wahya Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Falihada wusifa bi annahu ya amin. Maka oleh karena itu ya dia disifati dengan ya amin yang terpercaya kama qala Allah taala di surat at-takwir begitu juga Allah berfirman dalam surat at-takwir innahu laqawlu rasulin karim ya sungguhnya itu adalah ucapan seorang utusan yang mulia di kuwatin yang memiliki kekuatan 'inda dzil arsy makin di sisi arsy Allah yang kokoh yang kuat muta'in tamma amin yang ditaati ya di sana dia amin terpercaya ya yakni malaikat Jibril ya terpercaya di antara para malaikatnya di hadapan ya di sana di atas ya di sisi ya arsy Allah Subhanahu wa taala Kemudian wa qawluhu ala qalbika, adapun ucapannya di atas hatimu. Innama dzakara mahalu nuzulihi. Itu disebutkan ya sebagai bentuk tur, apa namanya? tempat turunnya Al-Qur'an. Ya ala qalbik, yakni turunnya Al-Qur'an ya diletakkan di mana? Wa huwa al-qalb, yaitu di di atas hati. Ya. Isyaratan ya merupakan isyarat petunjuk ya ila aklin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu ya akalnya Nabi ya ada padanya wa annahu nazala ala mahallil aql ya bahwa diturunkan ya di tempat akal yakni pusatnya akal yaitu ha, hati ya kita semua kan punya akal ya Akal itu apa yang menggerakkan? Hati. Ya, kalau hatinya baik maka ya akalnya akan merespon. Ya, akan melakukan hal yang baik pula. Ya. Dari ucapannya maupun dari perbuatannya. Ya. Maka Al-Qur'an tadi diturunkan di hatinya Nabi Muhammad SAW, tapi bukan di akalnya tapi di hatinya. Ya. Ini kuat ya. Wallamu huna fi qawli litakuna ya, lamu lamu ta'lil. Ya, lam di sini ya litakuna kalimat lam li di sini ya, litakuna lamnya situ adalah lamu ta'lil ya, lam yang menunjukkan sebab ya. Ai li ajli antakuna minal mundirin Ya, litakuna yakni agar ya ya atau karena antakuna minal mundirin yaitu Nabi SAW menjadi orang-orang yang memberi peringatan wa qawluhu bilisanin mutalikun binazala yakni nazala bilisanin arabiyyin mubin ya adapun ucapannya dengan lisan itu terkait dengan ya kata nazala ya turun Artinya nazala yakni turun bilisanin arabiyyin mubin diturunkan dengan lisan Arab yang jelas. Artinya apa? Ai bi lughatin arabiyyah yaitu diturunkan dengan bahasa Arab ya disebutkan lisan maksudnya dengan bahasa Arab nisbatan lil Arab ya dinisbatkan kepada orang Arab muhumul ladina kanu kana minhumur rasul dan mereka lah yang ya kana ya dahulu minhum di antara mereka Ar-Rasul saw ya di antara orang Arab tadi ada seorang rasul yang diutus padanya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu mubin, adapun ucapannya mubin, ya, bahasa Arab yang mubin yang jelas maksudnya adalah hal huwa ya bayyin au mubayyin au huma jami'an ya apa maksud daripada mubin yang jelas ya apakah itu yang jelas atau yang dijelaskan atau keduanya jelas dan dijelaskan ya maka jawabannya ketika ada orang bertanya demikian kata Syekh ya huma jami'an Artinya kedua-duanya. Jadi Al-Qur'an itu tidak hanya jelas dari Al-Qur'annya saja, tapi juga dijelaskan. Jadi dua-duanya tercakup di dalamnya. Bahwa huwa bayyin li nafsih, yaitu menunjukkan Al-Qur'an itu betul-betul jelas ya dari sisi Al-Qur'annya, ya lafadznya, tulisannya, kalimatnya ya mubayyinun li ghairihi. Kemudian jelas ya bisa dijelaskan untuk yang lainnya. Artinya ya dapat dipahami ya dengan jelas yakni Al-Qur'an tersebut. Ya, fasyahid maka syahid ya dari ayat tersebut ya anna hadhihi al-ayah tadullu ala anna al-Qur'an nazala min indillah. Ya, maka intinya dari ayat tersebut ya menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dilihat dari sisi bahasanya tadi. Ya innahu latanzilu ya itu penegasan ya, menunjukkan bahwa betul-betul Al-Qur'an itu ya dua kali penegasan dari ada innahunya ada lanya juga. Itu menunjukkan bahwa Allah ya benar-benar Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Ya, kemudian juga ya ayat yang lain ya litakuna minal mundirin Ya. Apa tadi? Ya bil, nazala bilisanin arabiyyin mubin. Ya, itu juga menunjukkan ya bahwa ya Al-Qur'an itu diturunkan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa annal alwasithah bainallahi war rasul huwa Jibril. Kemudian bahwa perantara antara Allah dan Rasul yang menyampaikan wahyu tersebut yaitu adalah malaikat Jibril. Ya, wa annal Qur'an nazala bilisanin arabiyyin mubin, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab. Ya. Dan di situ juga ya menjelaskan ya, sebutkan ruhul amin, ruh yang ya amin yang terpercaya yakni ya utusannya tersebut ya bukan adalah utusan yang bia yang biasa ya dan itu menunjukkan bahwa ya Al-Qur'an itu adalah suatu hal yang penting ya maka yang di, diutus pula ya malaikat yang paling ya terpercaya dan paling mulia yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ya Kemudian wasayatina fi hadhir risalah dan akan ada pada ya risalah ini insyaallah taala ya hukmu terjemah Quran al-Karim lil lughatil ukhra ya hukum tentang ya menterjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa yang lain.